Saudara seiman pendengar setia Radio Suara Liman dimanapun Anda berada Masih bersama kami di siaran tilawah Al-Quran Karim Dan kajian Islam Ilmiah Radio Suara Liman Surabaya Yang senantiasa menemani hari-hari Anda dengan nuansa keislaman Untuk acara selanjutnya kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fadlan Fahamsah LC Hafidullah Ta'ala berkaitan dengan tema kunci kebahagiaan.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 Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kebahagiaan. Adakah manusia di dunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan? Adakah manusia berlari dari kebahagiaan? Tentunya kita sudah tahu jawabnya bahwa manusia terlepas dari jenjang pendidikannya, dari profesinya, dari jenjang ekonominya, mesti dan ingin mendapatkan kebahagiaan. Tukang beca menginginkan kebahagiaan, seorang pengajar menginginkan kebahagiaan, seorang petani menginginkan kebahagiaan, dan seorang presiden menginginkan kebahagiaan. Jadi manusia dari segala jenisnya, dari, seg dari segala jenis warna kulitnya, semuanya menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala manusia di dalam menerjemahkan atau mengartikan kebahagiaan itu mereka berbeda pandangan. Ada sekelompok yang manusia yang mengartikan bahwa kebahagiaan hanya sebatas harta materi. Sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk meraih harta sebanyak-banyaknya, karena yang ia yakini hanyalah harta yang bisa mengantarkan dia menuju kepada kebahagiaan. Golongan yang lain, mereka mengartikan kebahagiaan dengan dapatnya jabatan, pangkat, kedudukan, sehingga dia selalu ingin meraih tamak dengan kekuasaan, rakus dengan kekuasaan, karena bagi dia hanyalah kekuasaan dan jabatan yang bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Itulah contoh-contoh manusia yang berbeda pandangan mengenai kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala tahu betapa butuhnya hambanya terhadap kebahagiaan sehingga beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbana atina fid dunya khasanah wa fil akhirati khasanah, wa kina Ya Tuhan kami berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka karena Allah tahu hambanya ingin kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengasih contoh, mengasih gambaran kalau kalian menginginkan kebahagiaan, berdoalah dengan doa yang aku ajarkan. Maka di kajian yang mulia ini insya Allah dan penuh barokah ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan para ulama apabila kita menginginkan kebahagiaan di dalam dunia dan akhirat. Apakah cukup dengan harta? Apakah cukup dengan jabatan? Tentu akan kita simak penjelasan dari dengan para ulama. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa kunci kebahagiaan yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Ikhlas adalah kunci mutlak bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun maupun di akhirat. Al-ikhlas. Al-ikhlas adalah perkataan yang ringan di lisan tetapi sangat berat untuk diamalkan. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Yang dimaksud dengan ikhlas adalah seorang hamba harus mentautkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus membersihkan dirinya dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih hanya untuk Allah. Orang yang ikhlas akan sadar bahwa tidak ada zat yang bisa membuka kesempitan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas akan sadar bahwa apabila dia sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas sadar apabila dia ditimpa kesulitan dalam rezeki, dia sadar bahwa tidak ada zat yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas. Orang yang ikhlas hatinya bersih dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas selalu benar-benar mengamalkan dan berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul Sesungguhnya hidup inna solati sesungguhnya solatku dan ibadahku hidup dan matiku hanya untuk Allah zat yang menjadi raja semesta alam. Para hadirin, itu orang yang ikhlas. Tidak ada kundakulanya kulanya dalam hatinya karena semua yang ia miliki, semua yang ia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas. Ikhlas inilah yang bisa membesarkan suatu amalan dan karena ikhlas ini dan karena tidak adanya ikhlas bisa mengecilkan suatu amalan meskipun amalan itu besar. Para ulama salaf berkata, "Rubba amalin sohirin tukabbiruhu niyyatuhu." wa rubba amalin kabirin tusohiruhu niyatuh. Berapa banyak amalan itu kecil, tetapi menjadi besar karena niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil, bahkan menjadi hilang, dikarenakan karena niatnya. Ternyata, kalau kita praktekkan dalam contoh yang konkret, maka ini benar sekali. Ketika zaman dahulu, ada seorang wanita dari ahli kitab dari Bani Israel yang sedang berjalan. Kemudian dia mendapati anjing. Tahukah Anda anjing? Binatang yang air liurnya itu najis. Kemudian wanita ahli kitab ini, Bani Israel ini, bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa wanita ini pelacur. Menjumpai anjing yang sedang kehausan. Maka hatinya tertarik untuk menolong anjing tersebut. Maka dia mengambilkan anjing tersebut air supaya anjing tersebut bisa minum. Dan akhirnya anjing tersebut minum. Dan akhirnya dia tidak jadi kelaparan atau jadi kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal ini dan Allah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya Bahkan Allah mengampuni dia meskipun dia sebagai seorang pelacur. Karena apa? Karena ketika dia menolong, menolong hanya sebatas hewan, yang mana hewan itu air liurnya najis. Amalan yang bagi manusia barangkali itu dianggap remeh. Tapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, rubba amalin sohirin tukabbiruhu niyatuhu. Bisa jadi amalan itu remeh, bisa jadi amalan itu ringan, tetapi karena niatnya yang ikhlas, hanya kepada Allah, maka amalan itu menjadi besar. Karena ikhlasnya, karena niatnya. Begitupun sebaliknya, kita jumpai waktu Rasulullah SAW berperang, ada sahabat yang berjihad, membela kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian dia terbunuh. Jihad amalan yang besar, amalan yang dijanjikan bahkan dikatakan dalam salah satu hadis Dirwati sanam Islam, puncak dari agama Islam adalah jihad fisabilillah, amalannya besar sekali. Kemudian saat orang yang ikut berperang ini terbunuh, maka para sahabat mengatakan wajabat alaihil jannah, al jannah, al jannah. Para sahabat mengatakan bahwa orang yang mati ini tempatnya apa? Di, di surga, di jannah. Tetapi ketika datang Rasulullah, huwa finnar. Huwa finnar dia ada di neraka. Karena apa? Karena niatnya tidak hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mencuri barang yang menjadi honima. Berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini yang mengakibatkan amalannya menjadi kecil. Meskipun jihad itu amalan besar, tapi tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka tusohiruhu niyatuhu niatnya lah yang membuat amalan besar ini menjadi ringan, bahkan menjadi hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin sohirin tukabbiruhu niyatuhu wa rubba amalin kabirin tusohiruhu niyatuhu. Niat. Niat al-ikhlas. Al-ikhlas inilah ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah pendengar setia suara al-iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang apabila ikhlas, maka hatinya akan tentram. Tidak ada ketentraman dan kebahagiaan tanpa adanya ikhlas. Karena orang yang ikhlas adalah mentautkan hatinya hanya kepada Allah. Orang yang berikhlas dalam berdakwah misalnya. Dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Maka tidak ada bedanya bagi dia antara celaan dan pujian. Bagi orang yang ikhlas hanya mengharap ridha Allah, tidak ada bedanya bagi dia celaan manusia atau pujian manusia. Karena yang ia cari hanya sebatas ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dicelah, dicaci maki, bahkan dimusuhi, bahkan diusir, tidak membuat dia patah asa, tidak membuat dia putus harapan. Karena tujuan dia adalah mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga celaan, ujian, justru itu membuat teguh hatinya karena keikhlasannya. Dan celaan manusia itu justru sebagai siraman yang sangat menjujukkan baginya karena Allah menjanjikan barang siapa yang diuji di jalan Allah maka dia akan mendapatkan pahala. Maka hatinya semakin tenteram, semakin dicela hati seorang dai yang ikhlas, maka semakin tenang jiwanya karena dia sadar bahwa celaan manusia justru akan mengangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pujian manusia bagi dia bukanlah suatu yang membuat besar kepala karena yang, orang yang ikhlas dia berjuang bukan karena Allah. Eh, bukan karena selain Allah, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia tidak membuat dirinya tertipu, maghrur dengan pujian-pujian yang dilontarkan dari dari lisan-lisan manusia. Justru pujian itu bagi orang yang ikhlas membuat dirinya takut kepada Allah. Takut dia tidak bisa menjaga niatnya. Ikhlas. Barang siapa yang memiliki sifat ikhlas ini, tentramlah jiwanya. Teduhlah kehidupannya, tentramlah rumah tangganya. Ikhlas. Al-ikhlas syarat mutlak kebahagiaan. Ikhwatul iman, kalau kita mau membuka sirah para salafus soleh, Bagaimana kisah para ulama salaf dulu? Bagaimana contoh keikhlasan mereka? Diriwayatkan dari sebagian para salaf. Mereka bangun di tengah malam. Dia benar-benar khusuk dalam khusuk, dalam solatnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan air mata mereka membasahi jenggot-jenggot mereka. Mereka menangis begitu khusuknya di malam hari memohon ampunan dari Allah. Di saat seperti itu datanglah istrinya. Ini ada ada seorang ulama dari kalangan salafus soleh. Mereka bangun di tengah malam meninggalkan tempat tidurnya. Tentunya ada istrinya. Dia bangun dari tempat tidurnya, melaksanakan sholat tahajud dengan khusyuknya dia menangis. Berisakan Air matanya terdengar ke telinga istrinya, kemudian istrinya bangun. Istrinya bangun dan mendengar tangisan suaminya, ulama tadi. Maka ketika seorang alim yang menangis ini, ulama yang menangis ini, mendengar bahwa istrinya sedang bangun, maka dia berubah. Berubah dan berkata, Ma asyadda zuka, ma asyadda zuka supaya tidak ketahuan istrinya bahwa dia itu menangis dan beribadah di malam hari, dia berkata, Ma asyaddazuka. Alangkah pedihnya rasa pilek ini. Alangkah tidak enaknya rasa demam ini atau penyakit demam ini atau pilek ini. Karena saking takut tangisannya di malam hari itu diketahui istrinya, maka dia itu pura-pura terserang penyakit flu. Sehingga isakan air mata itu seakan-akan bahwa itu dikarenakan karena penyakit flu. Ma asyadda Saking takutnya pahalanya itu berkukuran karena dia dia tidak bisa menjaga niatnya di mata Allah. Saking takutnya maka dia berkata, alangkah pedihnya penyakit flu ini supaya tidak ketahuan bahwa dirinya menangis dan berdoa di malam hari. Karena takutnya dia dalam menjaga niatnya yaitu ikhlas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para generasi yang awal dulu bagaimana mereka bisa menjaga hati-hati mereka. Kemudian dikabarkan lagi dari para ulama salaf. Ulama salaf dahulu gemar menulis kitab, sering menulis kitab, membuka, membuat kitab berjilid-jilid, berjus-jus. Kemudian ketika mereka mengetahui ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu niat Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya bagus akan diberi pahala. Kalau niatnya jelek maka tidak akan diberi pahala, bahkan akan diberi siksa. Itulah inti dari makna innamal a'malu niat Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ketika sampai Ketika sampai hadis ini di telinga para ulama salafus soleh, maka ketika mereka menulis kitab, mereka berkata, Lau ja'altu kitaban, lau sunnaftu kitaban, la ja'altu hadal hadis likulli abwab, likulli babin. Ini, coba kita lihat dan coba kita telusuri dan coba kita pahami bagaimana ihtimamnya dan perhatiannya ulama tentang masalah ikhlas dan takutnya mereka apabila tidak bisa ikhlas. Maka mereka berkata, seandainya aku menulis kitab, maka aku akan jadikan hadis innamal a'malu bin niat ada pada setiap bab. Kita tahu bahwa yang namanya kitab itu ada beberapa bab. Maka ulama ini berkata, seandainya aku menulis kitab, aku akan jadikan hadis innamal a'malu bin niat pada setiap babnya. Karena apa? Supaya hadis ini mengingatkan kepadaku pentingnya ikhlas, pentingnya menghadirkan niat yang soleh hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ciri payaku dalam menulis kitab ini tidak terbuang sia-sia dan tanpa pahala. Saking takutnya tidak bisa berbuat ikhlas sampai para ulama dulu menjadikan kitab Innamal A'malu bin Niat ada pada setiap bab. Sebelum memulai bab, dia menulis hadis innamal a'malu binniyat. Itulah para ulama salaf. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, hadirkan ikhlas dalam hati Anda. Ikhlaskan ibadahnya untuk Allah, jernihkan ibadahnya untuk Allah. Apabila diberi kesempitan hidup, jangan pergi kepada selain Allah. Jangan pergi ke dukun. Sungguhnya, jangan pergi ke tukang peramal, ke tukang dukun, Sungguhnya dengan mendatangi para dukun, mendatangi para normal, sungguh-sungguh dan sungguh justru itu akan memperkeruh hati kita. Hati kita semakin tidak tentram, hati kita semakin ditak semakin dilanda ketakutan. Karena kita datang kita meng, apa, menghadirkan obat yang sebenarnya itu bukan obat. Justru dengan pergi ke tukang ramal, paranormal, itu adalah racun, bukan obat. Maka kita jumpai apabila orang dilanda kesulitan, kemudian mereka datang ke dukun, maka yang terjadi kesempitan hidup justru akan menghampirinya. Tetapi datanglah kepada zat yang maha pemberi, maha pemurah, Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunlah di tengah malam, menangislah, adukan semua kesempitan hidup yang kita lalui di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tetesan air mata yang kita keluarkan di malam hari, semakin banyak pula kesempitan hidup yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sesekali kita meminta kepada selain Allah. Fa faida sa'alta fas'alillah. Apabila kalau engkau menginginkan sesuatu maka mintalah kepada Allah. Dan jangan sekali minta ke selain Allah. Sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ataka hinan, au arrafan, fasa'alahu wa yusaddikuhu, fakat kadzdzaba bima jaa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang datang ke tukang dukun, ke peramal, kemudian bertanya tentang suatu hal, dan dia mempercayainya, maka kata Rasulullah, faqad kadzdzaba bima bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia seperti mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas. Kemudian yang kedua, kalau kita menginginkan kebahagiaan, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur adalah di antara kunci kebahagiaan akhwatul iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kamu menghitung nikmat Allah, maka sungguhnya kalian tidak akan mampu menghitung. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah sangat besar. Akhwatul iman, jangan dikira bahwa mata yang sehat yang Anda miliki bukan nikmat dari Allah. Jangan dikira Anda diberi lisan yang sangat Sehat itu bukan nikmat dari Allah. Jangan dikira. Jangan dikira kaki yang sehat. Itu bukan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tidak menyadari bahwa mata ini sangat berharga dan ini adalah nikmat dari Allah. Kalau Anda tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa lisan yang sehat ini adalah karunia dari Allah, maka tengoklah rumah sakit. Silaturahimlah kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Lihat di antara mereka ada yang terserang penyakit jantung, ada yang terserang kanker, ada yang terserang tumor, ada yang terserang gagal ginjal. Baru kita akan menyadari betapa mahalnya nikmat yang berupa kesehatan. Baru kita akan menyadari betapa tingginya dan mulianya nikmat Allah yang diberikan kepada kita selama ini. Bahkan kita tidak usah jauh-jauh tidak usah melihat orang yang terkena serangan jantung. Tidak usah melihat orang yang eh, terkena tumor. Coba renungkan apabila Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sakit kepala. Betapa sakitnya. Betapa banyak aktivitas yang Anda tangguhkan karena penyakit yang terjadi di mata kita sangat sepele ini. Kita tidak bisa jadi pergi kerja ke kantor. Yang mengajar tidak bisa pergi mengajar. Yang dagang tidak bisa dagang. Yang petani tidak bisa menanam. Karena apa? Sakit kepala. Karena sakit kepala. Di saat itulah kita akui betapa betapa mulia dan begitu agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yadkhulul jannah la yadkhulu la yadkhulul jannata ahadukum bi amalih sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga hanya de, hanya sebatas dengan amalan kalian. Kemudian para sahabat berkata, para sahabat heran. Wala anta ya Rasulullah. Apakah anda juga tidak bisa masuk surga hanya karena amalan anda ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wala ana. Saya pun demikian. Saya tidak bisa masuk surga hanya karena amal saya. Illa antahummadiyallahu birahmati. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada saya, memberikan fadlnya, memberikan karunia-Nya dan memberikan anugerahnya kepada saya sehingga surga itu bisa saya raih. Di sini di sini kita bisa menyimpulkan betapa sedikitnya amalan kita untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Kalau kita beli dengan amalan kita. Kata orang Jawa nggak nyocok gak sepadan. Saking mulianya surga, saking nikmatnya surga, hanya dibalas dengan amalan kita yang penuh dengan taksir. Kadang tidak sempurna syarat rukunnya, karena kadang-kadang ikhlasnya tercampuri dengan ria. Mau, mem mau membeli surga dengan amalan kita, tidak cukup. Tetapi ingatlah, sungguhnya surga itu karena rahmah minallah, fadl minallah. Jangankan untuk memberi membeli surga yang luasnya sekian luasnya. Untuk mem membeli pintunya surga kita belum bisa dengan amalan kita. Itulah maksud dari fir, fir, dari sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Kalian tidak masuk surga hanya mengandalkan amalan kalian. Tetapi karena rahmat dari Allah, karena fadl dari Allah, karena anugerah dari Allah, ini menunjukkan betapa agungnya rahmat Allah, betapa agungnya walas kasih Allah kepada kita, betapa agungnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita, sehingga amalan sedikit itu Allah lipat gandakan supaya kita bisa masuk kepada surganya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, akan aku tambah yang lebih banyak nikmatku kepadamu. Wa in kafartum la in kafartum inna adzabi syadid. Tetapi sebaliknya, jikalau kalian mengkufuri nikmatku, maka ketahuilah, sungguhnya adabku sangat pedih. Bersyukur. Orang yang ikhlas hatinya, kemudian bersyukur kepada Allah, maka ketenteraman yang akan menghampirinya. Kemudian, kunci yang ketiga adalah sabar. As-sabar. Sabar. Bahkan para ulama mengatakan as-sabru kajana sukru Syukur dan sabar itu ibarat dua sayap burung. Orang syukur tanpa sabar, ibarat burung akan jatuh. Maka kedua-duanya harus seimbang antara syukur dan sabar. Kenapa kita harus disuruh sabar? Bagaimana mungkin sabar ini bisa kita mengantarkan kita menuju kebahagiaan? Sudah barang tentu. Karena orang yang sabar menyadari bahwa dunia adalah darul ibtila wa darul imtihan. Dunia yang kita diami sekarang ini adalah suatu negeri, suatu tempat yang mana justru di situ kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran seorang hamba yang sabar. Kenapa saya tidak sabar sedangkan dunia ini diciptakan untuk menguji, untuk memberikan ujian kepada kita? Maka orang yang sabar adalah orang yang sadar bahwa dunia ini diciptakan untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata beluakum ayyukum aksanu amal. Sesungguhnya Allah menjadikan hidup dan mati untuk menguji manusia, untuk memberikan ujian kepada manusia mana di antara mereka yang paling bagus amalannya. Jadi dunia adalah darul ibtila, darul bala, darul imtihan. Dunia adalah negeri yang mana di negeri dunia ini, di perkampungan dunia ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita dibutuhkan sabar. Karena dengan sabar inilah kebahagiaan akan menghampiri kehidupan kita. Dan ketahuilah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan balak kepada kita, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian kesempitan kepada kita, ketahuilah, orang yang sabar akan sadar bahwa itilah ujian dari Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu cinta kepada kita. Bila Allah menguji kita, itu menunjukkan bahwa Allah itu welas asih kepada kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahu. Idha rodiya falahu ridho, wa sakhita falahu sukht. Sesungguhnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan utus kepadanya ujian, bala, kesulitan, kesempitan. Aneh. Jikalau Allah mencintai kepada seseorang, jikalau Allah mencintai hamba, justru Allah akan menimpakan kepahitan kepada hamba tersebut. Ini menunjukkan bahwa min alamatil mahabbah al-bala. Yang menunjukkan bahwa termasuk tanda kecintaan Allah kepada kita, kita diberi ujian, kita diberi kesempitan, kita diberi sebagai ujian. In rodiya falahu ridho. Jikalau, kita ridho terhadap musibah yang menimpa kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Wa in sakhita falahu sukhut. Dan jikalau kita murka, maka Allah akan murka kepada kita. Jadi, nggak aneh. Kita nggak akan sedih karena apa? Justru musibah yang menghampiri kita adalah alamat mahabbatillah, tanda kasih sayang Allah. Jadi kalau ada musibah menghampiri kita, sadarlah bahwa justru musibah itu menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita. Tidakkah Anda melihat anak kecil? Anak kecil apabila dia nakal, rewel, suka mukul adiknya, maka seketika itu umiknya akan mencubitnya atau memukulnya. Maka saat itu seorang anak kecil akan berkata, Umi jahat, ibu jahat, Eh, mama jahat. Kenapa saya kok dipukul? Dia tidak sadar karena dia masih kecil. Ketika dia dewasa, dia akan menyadari betapa kasih sayangnya umi saya kepada saya, betapa kasih sayang ibu kepada saya, mama saya kepada saya. Ternyata dahulu ibu saya mencubit saya itu, supaya saya tidak menjadi orang yang nakal. Dahulu ibu saya keras kepada saya, ternyata dia tidak ingin saya menjadi orang yang jahat. Di saat itulah dia akan menyadari bahwa cubitan, musibah, ternyata itu adalah tanda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka begitu pun seorang hamba. Apabila Allah menimpakan musibah, suatu cubitan kecil, maka ketahuilah justru itu menunjukkan Allah sayang kepada kita. Tinggal kita dewasa enggak menyadarinya. Kalau anak kecil enggak dewasa, maka dia akan mengatakan ibunya jahat. Begitupun seorang hamba, apabila dia tidak dewasa dalam merenungkan hak-hak Allah, ketika dia diberi musibah, kata orang Jawa ngomel, ngersulo. Allah ini nggak adil. Karena dia itu seperti anak kecil ketika dicubit ibunya. Tidak memahami, tidak menyadari bahwa cubitan itu tanda kasih sayang. Sebagaimana Allah memberi musibah bahwa musibah itu adalah tanda kasih sayang Allah. Kalau kita merenungi ini dan mengerti hakikat bencana musibah, justru itu membuat tentram hati kita. Karena kita merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia di dalam menghadapi musibah, menghadapi kesempitan hidup, menghadapi cobaan mereka terpe mereka terbagi menjadi uh, kurang lebih empat golongan manusia di dalam menanggapi musibah dari Allah terpecah belah menjadi empat kelompok. Kelompok yang pertama ketika datang musibah mereka murka, hodop, benci, tidak terima, gak nerimo apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Diberi musibah, bisnisnya ludes, hancur, berantakan. Maka dia hold up, murka, benci kepada Allah. Bahkan justru itu mengakibatkan dia jauh dari Allah. Peranggapan bahwa Allah tidak adil. Ini adalah syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Murka terhadap musibah yang diberikan Allah kepadanya. Dia tidak sadar bahwa musibah ini justru tanda kasih sayang Allah. Maka kelompok yang ini adalah kelompok yang paling jelek, kelompok yang paling jahat. Kelompok yang kedua, adalah kelompok yang sabar. Sabar. Ketika datang musibah, dia sabar. Tetapi, meskipun dia sabar, tetapi seandainya dia disuruh memilih antara adanya musibah dengan tidak adanya musibah, dia masih memilih untuk tidak ada musibah. Ini orang sabar. Jadi, orang sabar apabila datang musibah, dia disuruh milih, lebih memilih untuk tidak ada musibah. Tetapi dia menerima kalau ada musibah. Ini sabar. Dan ini sudah sudah hebat orang bisa bisa yang kedua ini. Tetapi ada yang lebih hebat lagi yaitu yang nomor tiga, ridho. Ridho dengan musibah. Kalau ridho dengan musibah, adanya musibah dengan tidak adanya musibah, nggak ada masalah. Kalau yang pertama tadi kan sabar. Kalau yang sabar itu, seandainya disuruh memilih antara adanya musibah dengan tidak adanya musibah, Orang yang sabar masih memilih tidak ada musibah. Berbeda dengan orang yang ridho. Orang yang ridho itu baginya tidak ada perbedaan. Diberi musibah dia ridho kepada Allah. Dan menerima. Dan tidak diberi dia juga ridho. Ini adalah orang yang ridho. Dan ini hebat. Orang bisa seperti ini berarti luar biasa. Tetapi ada yang lebih hebat lagi. Yaitu yang nomor empat yaitu apabila orang diberi musibah, dia justru bersyukur. loh aneh. Diberi musibah, malah bersyukur. Ini derajatnya para ambia. Sulit orang bisa mengamalkannya. Apabila Allah mendatang musibah kepadanya, justru dia bersyukur kepada Allah dengan datangnya ujian ini. Ini adalah derajatnya para ambia dan orang-orang yang mengikutinya biihsanin ila yaumiddin. Ketika datang musibah dia menyadari ternyata Allah sayang kepada saya. Allah ingin mengangkat derajat saya. Maka saya bersyukur dengan bala yang menerima saya ini. Ikhwatal iman, tidak ada ketinggian derajat tanpa dibarengi dengan musibah dan cobaan. Tahukah Anda Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dicaci, dipenjara, dibelenggu. Tetapi dia sabar, ridho dan bersyukur dan dia paham, beliau paham bahwa ujian ini adalah semata-mata kasih sayang Allah dan dia paham bahwa Allah ingin mengangkat derajatnya, maka dia sabar, dia ridho, maka apa yang terjadi? Allah menjadikannya imam di antara imam-imam Ahlu sunnah wal jamaah karena kesabarannya dalam mengenai musibah. Tidak ada ketinggian derajat tanpa dibarengi dengan kesabaran, ridho dan bersyukur terhadap musibah yang diterima kepada seorang kepada kita. Orang kalau menyadari ini, tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang men, yang namanya kesempitan hidup. Karena apabila datang musibah, dia sadar bahwa musibah ini adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Tidakkah kita melihat anak yang kelas 6 SD tidak akan selama-lamanya tidak akan menjadi satu SMP kalau tidak kalau dia tidak diuji dulu. Ada uan. Tujuannya uan itu apa? Untuk mengangkat derajat anak ini dari 6 SD menjadi satu SMP. Dalam urusan dunia saja membutuhkan ujian, apalagi ini urusan akhirat, urusan keimanan, urusan surga dan neraka, maka manusia lebih berhak untuk diuji, ditimpahkan kepada mereka kepahitan yang mana itu untuk mengangkat derajat mereka. Kemudian poin yang terakhir sebelum kita akhiri kajian kita kali ini atau sebelum kita uh, ke sesi tanya jawab melalui SMS, maka yang terakhir adalah at-tawadhu. At-tawadhu rendah diri, rendah rendah hati dan tidak sombong. Itu takabur, lawan dari sombong. Maka ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Maka mereka adalah orang yang tawaduk di muka bumi. Khuz, khusyuk, tawaduk di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Justru semakin tawaduk dia, maka semakin Allah mengangkat derajatnya. Tapi lihatlah orang yang takabur, lihatlah orang yang sombong, lihatlah orang yang kata orang Jawa kumedih menang-menang dewi. Lihatlah mereka. Justru mereka dihempaskan oleh manusia, direndahkan oleh manusia. Maka jadilah orang yang penuh dengan tawadu. Fatawadu' lahum yarfa'uka. Tawadu'lah di hadapan manusia, di hadapan Allah. Maka Allah akan mengangkat derajat. Apa yang buat kita sombong di muka bumi ini? Apa yang membuat kita sombong? Bukankah kita dilahirkan dari air mani yang hina? Air mani yang hina adalah hakikat diri kita. Kita diciptakan oleh Allah dari air mani yang sangat hina, yang sangat menjijikkan. Kemudian kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak berbusana. Dari ujung rambut hingga ujung kaki kita tidak berbusana. Kita dhaif, kita lemah. Itulah asal muasal kita. Akankah itu semua membuat menjadikan kita sombong di mata Allah? kemudian renungkanlah. Marilah kita renungkan tempat kembali kita. Harta yang banyak akan kita tinggalkan. Anak yang banyak akan kita tinggalkan. Jabatan yang banyak akan kita tinggalkan. Yang kita butuhkan adalah tanah yang enggak, saya kurang tahu berapa ukuran yang liang lahat. Tanah yang berhektar-hektar akan kita tinggalkan. Mobil yang sekian banyak jumlahnya kita tinggalkan. Kita hanya memerlukan liang lahat yang jumlahnya sekian meter kali sekian meter. Kemudian kain kafan, kain kafan yang tipis. Bahkan kata Rasulullah, jangan bagus-bagus. Karena apa? Kain kafan itu nanti pun akan usang, akan uh, dimakan tanah, maka jangan yang bagus-bagus. Itulah tempat kembali kita. Nahnu min turab wa na'udu ila turab. Kita datangnya dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Lantas apa yang buat kita sombong di mata Allah? Kita di mata Allah tidak lebih dari debu-debu yang bertebaran di jalan-jalan. Akan kita, akankah kita menyekutukannya? Akan kita menyembah kepada Allah? Padahal kita nahnu min turab wa na'udu ila turab. Kita dari tanah dan akan dikembalikan Allah kepada tanahnya. Imam Hasan al-Basri berkata, An-nasu ayyamun majmu'atun, ida zahaba yawmun zahaba ba'duh. Imam Hasan al-Basri, rahimahullah berkata, manusia itu ibarat hari-hari yang dikumpulkan, ibarat kalender. 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, sampai 31 Desember. Itulah umur manusia. Nggak ada bedanya dengan kalender. Maka yang kita lalui hari per hari ini ibarat kalender yang terus berjalan yang suatu saat kita akan menemui 31 Desember. Di saat itulah kita akan tahu bahwa rambut yang kuat, rambut yang hitam mulai memutih. Kulit, kulit yang halus menjadi keriput. Mata yang jernih menjadi rabun. Di saat itulah kita akan menyesali hari-hari yang kita sia-siakan di saat itulah kita akan akui betapa banyaknya hak-hak Allah yang telah kita langgar. Maka ikhwatal iman, insya Allah, dengan sebagian di antara kunci-kunci kunci kebahagiaan banyak, tapi di antara yang saya sebutkan di kajian di pagi hari yang cerah ini, cukup empat itu dulu. Yang pertama adalah al-ikhlas, menjernihkan ibadah hanya untuk Allah. Kita pautkan hati kita hanya untuk Allah. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala pusat ketergantungan kita. Itulah yang mengakibatkan kebahagiaan kepada kita. Dan jangan-jangan sekali kita pergi ke tukang dukun karena tukang dukun peramal, tukang tenun, justru itu yang memperkeruh hati kita, yang membuat tidak tentram hati kita. Percayalah bahwa mereka itu adalah bukan obat, melainkan racun, tetapi mereka adalah racun. Kemudian bersyukurlah dengan nikmat yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, bersabarlah terhadap ujian yang menimpa kita, karena ujian yang menimpa kita hakikatnya adalah tanda kasih sayang Allah. Dan bersyukurlah, karena dengan ujian itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Kemudian yang terakhir, kita harus tawadu. Kita harus menyadari hakikat hidup kita untuk beribadah kepada Allah bahwa kita datang dari air mani dan kita akan kembali menjadi tanah. Di saat itulah tidak ada yang berguna kecuali amal yang soleh. Hati yang bersih yang menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan penerang bagi jiwa yang kering, penyejuk bagi yang dahaga, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah urusan kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar mendapatkan faedah yang banyak bagi kita, bagi saya pribadi selaku pembicara dan bagi Anda sekalian yang mendengarkannya. Mudah-mudahan ini menjadikan timbangan kebaikan bagi kita semuanya. Dan saya akhiri bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.